Taib. Ghairi masuk sekarang ghairi berlebihan dalam ucapan ghair. Ghairi ghairil maghdubi. Ini saya sumpahi berkali-kali. Dan mengganti ghair dan qaf. Qairil qairil maghdubi qairi. Menjangkan ya ghairil mag ghairil maghdubi alaihim. Kemudian al maghdubi <coughs> mengkolakan lam غير المغضوب غير المغضوب menempelkan mim al maghdubi al magh magh bukan mu kalau mu jelas al maghdubi maghdubi mengganti ghain dan qaf al maghdubi biasanya al maghdubi ini banyak sekali al maghdubi mengatakan dan kaf al makdu al makdu al makdu bi mengekohkan ghain al bi alaihim ini banyak luar biasa banyaknya membaca dha dengan o al bi alaihim mengganti dha dengan wa al bi ah, ini makanya ditulis di sana perbedaan antara al bi dan al bi khusus pembahasan dhad dengan dha memendekkan dhad al-maghdubi al-maghdubi alaihim atau panjangkan lebih dari dua harakat al-maghdubi alaihim mengimalahkan ba al-maghdubi b b bukan b b alaihim al-maghdubi alaihim alaihim lihat pembahasan sebelumnya Tayyib walad dhalin kita kesalahan pada alin menambahkan wawu walad wa walad dha walad wa biasanya menambahkan wawu dan lam walad dha walad dha nah menambahkan lam walad dha walad dha biasanya orang yang takalluf itu walad dha walad dha ada yang karena ini memakai apa nafakh wal waladhdallin ada yang sampai di sini ya. menghilangkan tasydid walad waladhdall waladhdall jadi kurang penekanannya waladhdall waladhdall harus begitu mengganti do dengan do dhalin ini anak-anak kecil dan mbah-mbah itu al-maghdubi alaihim waladdallin waladdallin nah apalagi mereka da walad waladdallin dalin terutama orang-orang saya katakan orang-orang Romiun orang-orang nah Etopiun Ethiopia orang-orang Somalia nah. Baca dot kurang dari 6 harokat kok kurang ya 6 sah kurang dari 6 harakat nah, ini banyak sekali terutama nanti di saat tarawih melihat orang-orang sufiyah Suratul amin Allah Akbar cepat luar biasa sambungin banyak sekali wairil maghdubi alaihim waladdallin amin lawahat dengan cepat langsung Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Quran dari 6 rakaat kemudian mencuri nafas karena nggak kuat ghairil maghdubi alaihim walad dhalin walad dhal kalau nggak kuat berhenti aja pada alaihim kemudian walad dhal ini iya enggak walad dhalin kalau memang terpaksa nggak kuat lebih baik itu daripada nyuri daripada nyuri nafas menebalkan lam ah ini termasuk ada Eh, teman saya sekarang sudah di sudah dijuluki Syekh juga di sana. Saya ingatkan waktu itu. Nah, dia terima kasih. Nah, gitu kalau kalau anjingnya begitu. Nah, ingatkan kemudian setelah saya ingatkan beliau malah minta untuk diajari. Nah, diajari. Saya katakan waktunya sibuk sekali, saya belum bisa ngajar. Taib. Mengimalahkan lam. Waladhalin. Amin. <laughs> Lin. Ini milian di Indonesia pun banyak sekali ya enggak? Waladhalin. Amin. <laughs> Anak kecil ini <laughs> banyak sekali. Kemudian kokolah nun. Waladhalin amin amin nah, seni mengganti nun dengan mim alat dolim nah, ini juga banyak membaca lam Quran dari dua harokat walad dolin amin amin Tuh, membaca lam lebih dari dua harok, enam harokat terutama dalam ya, ashab perak yang pakai lagu-lagu nah. Jadi biasa begitu. Nah. teringat masa lampau.